sabaru Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24 Allah berfirman dan kami jadikan di antara mereka sebagai imam-imam yang mereka membimbing dengan syarat kami lama sabaru ketika mereka bersabar lanjutan ayatnya wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka ada orang-orang yang yakin kepada ayat kami disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad dan semisalnya ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan ayat ini kata beliau berdua bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din dengan kesabaran dan keyakinan dan keduanya as-sabr wal yaqin akan diraih al-imamah kepemimpinan keimaman dalam agama ini. Qanabillah rahiman rahimakumullah kata beliau wa sahih dalam hadis sahih Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabru dhiya sabar itu adalah cahaya rahimah rahiman rahimakumullah kita sudah tahu juga dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan sering kita dengar sabar ada tiga. Sabar kata para ulama kita ada tiga, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir. Ya Allah takdirkan kepada kita semua. Kata ulama kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah jenis tiga sabar ini. Sabar dalam melakukan melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan larang Allah, sabar dalam menerima takdir yang paling tingginya adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan adalah talabul ilmi. Adalah talabul ilmi. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita talabatul ilmi harus memiliki sabar kesabaran di dalam amalan taat ini belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala wa qala Yahya ibn Abi Katsir liwaladihi. Berkata Yahya bin Abi Katsir kepada putranya, "La yustata'ul ilmu bi birahatil jismi." Ilmu itu tidak akan bisa diraih Iya dengan ketenangan badan dengan berleha-leha dengan bersenang-senang tidak capek tidak letih mesti seorang yang ingin mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala harus mau capek mau iya mengorbankan apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rifa'ah, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa yang berleha-leha iya seorang dapat ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata beliau qul katakanlah litalibil ilmi kepada penuntut ilmu yattakhid na'alaini min hadid hendaknya dia mempersiapkan membuat dua sendal dari besi siap ya untuk rihlah untuk capek di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah Adapun keterkaitan dengan tema kita bahas saya ingin saya sampaikan sudah kita sebutkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kenapa kita harus semangat belajar apa yang bisa menyebabkan kita semangat belajar yang pertama kita ingat kembali karena talabul ilmi fardhah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, kita ingatkan kembali karena ilmu itu adalah sebab yang akan memperbagus ucapan kita, perbuatan kita. Sehingga Imam Bukhari membuat bab yang kita tahu, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Para ulama kita ketika mensyarah maksudnya adalah jadi ilmu itu yang akan sahih memperbagus benarnya ucapan kita, amal kita itu dengan ilmu. Kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kewajiban itu beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal mamat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin ini al-maut, kematian. Dan ibadah yang kita lakukan tidak mungkin bisa sahih bisa benar dengan ilmu iya memperbaiki niat kita memperbaiki mutabah kita dengan ilmu ilmu ikhwan billah rahiman rahimakumullah perlu semangat kita mencarinya karena sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih dari kebutuhan kita kepada makan dan minum Terkait dengan pembahasan ini ikhwan rahiman rahimakumullah, saya ingatkan diri saya dan antum semua ya, yang menyebabkan kita harus bersemangat di dalam talabul ilmi dan bisa membantu kita untuk tetap menjaga semangat ketika mulai ada kebosanan muncul godaan-godaan dia tersebabnya adalah dengan kita membaca siar membaca perjalanan hidup salafus saleh para ulama kita di dalam talabul ilmi iya bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu bagaimana kesabaran mereka dalam mudzakaratul ilmi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebutkan kalau mudzakarah itu sampai dari isya sampai subuh iya Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika ingat dari satu faidah dari satu hadis. Iya, berkali-kali beliau bangun-bangun malam untuk mencatat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sampai semalaman ia mengambil istinbat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Iya, sabar. Bila semangatnya mereka dalam tolabul ilmi untuk mendapat ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan beberapa kisah tentang mereka yang ini mudah-mudahan ya sebagai pengingat untuk kita untuk terus semangat. Mengapa kita harus semangat belajar? Ya, di antaranya dengan kita melihat Bagaimana para ulama kita semangat salafus saleh semangat di dalam tabur ilmi. Qulillah rahiman rahimakumullah di antara yang sampai kepada kita bagaimana semangatnya mereka rahimahumullahu taala. Disebutkan oleh Jarir Ibn Hazim rahimahullahu taala Kata beliau jalastu ilal Hasan. Sab'a sinin. Aku duduk belajar kepada Al Hasan, ya Al Hasan Al Basri rahimahullah, Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Sab'a sinin, sab'a sinin tujuh tahun. Lam ukhrim minha yauman wahida. Selama tujuh tahun belajar itu tidak pernah aku absen satu hari pun. Iya, semangat, sabar terus. Tujuh tahun pernah absen ketika belajar di hadapan siapa? Siapa gurunya? Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Al Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau ditanya tentang masalah dalil apa itu ijma apa dalil ijma itulah hujjah kita tahu sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang sahih. boleh tanya, apa dalil ijma itu adalah hujah? Disebutkan beliau rahimahullah ta'ala fasta'rada Al-Quran thalath marrat fi kulli maka beliau pun membaca Quran tiga kali khatam setiap malamnya. Ya bukan baca seperti kita, membaca sambil menelaah, mutadabburi. Ya, hatta ihtada ilal mawdi' sampailah beliau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam riwayat yang lain juga Imam Syafi'i rahimahullahu atas malaman ya beliau mengambil istinbat dari hadis yang masyhur ya, ketika seorang anak kecil yang dijadikan dia oleh para ulama bagaimana ya kelebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan menunjukkan kelembutan Rasul itu adalah beliau yuda'ib, aulad. Beliau kadang bergurau dengan anak-anak. Namun kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mizahnya Rasulullah yang Rasulullah itu tidak seperti orang lain di zaman sekarang yang banyak bercanda. Bercanda Rasulullah bergurau Rasulullah itulah bergurau dengan hak, tidak dusta. Dusta itu haram walaupun dalam bercanda. Rasulullah gurauan itu gurauan yang hak, yang benar. Yang kedua, Rasul SAW alaihi bergurau kata Ibn Qudam rahimahullah dalam Mukhtasar Minhal Halqasidin Itu tidak sering. Jarang-jarang. Yang ketiga beliau Rasul, Rasulullah SAW ketika bergurau itu kepada para duafa. Ya, orang-orang lemah, para wanita yang tua, anak-anak kecil disebutkan dalam satu hadis yang sahih sebagian kalau kita mensahihkannya iya ketika datang seorang nenek tua datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta didoakan agar masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga tidak ada nenek tua iya maka disebut waktu tersebut saya, saya bilang tadi sebagian ulama kita mensahihkannya. Akhirnya si nenek ini pun kemudian pulang nangis. Ya, maka Rasulullah mengirim sahabatnya yang utus memberitahu. Kabarkan kepada dia. Memang tidak ada nenek di sorga. Semuanya muda. Iya, iya kan? Dalam surat apa itu? Wa kawaiba atsroba wa kama ibu fit. putra ah, hah wa kawa ibu atraba hah masalah napa kata Syaikhul Rahman Sa'di rahimahullah ahlu jannah itu wanita surga itu kawa ibat roba itu kurang lebih usia-usia 33 tahunan kata beliau dia ditafsir tafsir Sa'di rahimahullah kurang lebih 33 tahun ada sampaikan kepada dia Iya, memang tidak ada nenek tua di sorga. Karena dalam ayat yang lain kalau berfirman apa? Inna ansyanahunna insya'a fajalnahunna abkara. Semuanya akan jadi gadis. Tadi usianya kurang lebih 30-an tahun. Benar. Tidak dusta. Yang kedua kepada orang-orang yang lemah, orang yang tua. Iya, kemudian tidak sering nya bukan jadi ciri khas. Nah, ini diantaranya gurauan Rasul kepada seorang anak kecil. Ya, dia punya burung, burungnya mati. Ingat ya. Dia sudah mati, sedih kan dia punya burung mainan mati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umar, wahai Abu Umar, ma fa'alan nughair?" Apa yang sedang dilakukan Nugair? Nugair itu burungnya yang mati. Abu Umar itu kunyahnya. Sehingga boleh anak kecil dikunyahi. Burung dikasih nama. Maaf alat Nugair. Ini candaan. Disebut Imam Syafi'i rahimahullah semalaman. Iya mengambil sekian puluh faidah dari hadis ini. Itulah semangatnya para ulama kita. Khairubillah rahimana rahimakumullah. Ibnu Hajar rahimahullahu taala kenal ya Ibnu Hajar kenal ya penulis kita apa itu Bulughul Maram yang paling dekat ya Bulughul Maram kalau yang mungkin tebal Fathul Bari salah saya Bukhari yang sering kita baca Bulughul Maram di antaranya beliau disebutkan rahimahullah membaca Sunan Ibnu Majah itu dalam empat majlis Sunan Rumaja itu ya kalau di satu jilid kurang lebih segini. Kurang lebih, tulisan kecil. Itu empat pertemuan tamat. Kira-kira pertemuan berapa jam? Iya. Kita baru sekian jam sudah lain duduknya. Kalau kata beliau, wa qara'a sahih Muslim fi arba'ati majalis siwa majlis khatam. Juga sama, membaca sahih Muslim juga empat majlis, empat pertemuan. Baca. Ya, kira-kira dikirain lah, dikira-kira berapa jam satu pertemuan sudah. Qala wa qara'a kitab an nasail kabir bi asrati majalis. Iya, Sunan Nasai beliau baca dalam 10 majlis. Kata beliau, kulu majlisin minha arba'u sa'at. Setiap majlisnya empat jam empat jam. Baca hadis ya sepuluh majelis setiap majelisnya empat empat jam. Sabar duduk. Nah, untuk dengar. Kata Allah rahimahullah taala wa asra'u syai'in yang paling cepatnya beliau ketika belajar baca ketika baca mendapatkan hadis ini yang paling cepatnya adalah annahu qara'a mujam Tabrani Saghir. Beliau membaca kitab hadis mujam Tabrani Saghir di majlisin wahid, di satu majlis. Tapi kata beliau baina salatai zuhur wal asar. Satu majlis mulai dari ibadah zuhur sampai asar. Satu majlis. Sabar. Belajar. Alhamdulillah Rahimah rahimakumullah Itu Bagaimana para ulama kita Sabar Bagaimana mereka semangat Itu yang harusnya menjadikan kita semangat dalam talabul ilmi Memang Iya Talabul ilmi butuh sabar disebutkan oleh Muhammad Ibn Abi Hatim. Kata beliau rahimahullahu taala Kharajtu ila Adam bin Abi Yas. Kata Ibn Abi Hatim rahimahullah aku keluar belajar kepada Adam bin Yas. Fatakhallafat anni nafakati. Iya. Di satu waktu nafkahku terlambat datang. Ya kalau di kita mungkin kirimannya, transferannya. Lambat datang nafkahnya terlambat untuk makannya, untuk bekalnya. Kata beliau, hatta ja'altu atanabalul hashish wala ukhbiru bidzalika ahada. Iya. Sampai ketika nafkahnya habis itu, beliau tidak mengabarkan seseorang. Yang dia makan, beliau makan ketika itu adalah hashish. Hashish itu ya kurang lebih apa sih? Tumbuhan-tumbuhan ilalang itu dari dan yang ada di kebun-kebun itu. Iya, untuk nyambung hidup agar bisa belajar. Pernah enggak? Pernah enggak? Alhamdulillah masih enak makannya. Masih tiga kali kan? Iya tiga kali. Alhamdulillah. Nah, perjuangan lain dari para ulama kita Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi talabil ilmi ketika belajar ilmu. Di antara cerita beliau, kisah beliau ketika menuntut ilmu, kata beliau bul tudam fi talabil hadis maratain. Aku sampai afwan kencing darah ketika mencari hadis dua kali. Maratan di Baghdad wa maratan di Makkah. Pertama kali beliau sampai kencing darah itu di Baghdad, yang kedua di Makkah. Apa sebabnya? Ini sebabnya. Kalau kita kan enak naik mobil bagus. Sebagian ke Daurah Jogja ke Jakarta naik pesawat. <laughs> Iya. Minimal motor. Kalau ini Kata beliau sampai kucing darah itu kata beliau wadalika anni kuntu amshi hafian fi safari talbil ini Ini dikarenakan aku itu berjalan jalan kaki. Bukan jalan kaki, hafian itu ini nggak pakai sendal. Aku jalan nggak pakai sendal untuk talabul ilmi. Wah. Iya, bukan hanya itu, jalan kaki nggak pakai sendal. Kata beliau rahimahullahu taala Fi syiddatil har, ketika panas sangat terik. Dibayangin, kalau di kita masih enak. Apalagi di sana masih enak tanah merah. Ini pasir. Ini di padang pasir. Panas nggak pakai sendal. Kata beliau rahimahullah taala wa ala ramda al-muhriqah sehingga di atas apa? Ya batu-batu yang panas. Jalan sampai akhirnya kencing darah rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullahu taala dia menceritakan bukan hanya jalan kaki. Kata beliau wa kuntu daiman ahmilu kutubi ala dhahri bi asnai safari. Iya, dan aku itu kata beliau tadi jalan kaki. nggak pakai sendal. Panas. Bukan itu kata beliau. Dan aku senantiasa apa? memikul kitab-kitabku ketika jalan tersebut. Semangatnya mereka dalam talabul hadis. Talabul ilmi. Qulillah rahimana rahimakumullah. Ishaq <clears throat> bin Mansur Al-Marwazi rahimahullahu taala salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menulis beberapa masail fiqhiyah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ketika sambil negerinya di Naisabur udah nulis belajar ke Imam Ahmad ke Baghdad iya nulis beberapa masalah pulang iya ketika pulang ke Naisabur sampai kepada beliau bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala raja'a antika masail, telah rujuk dari pendapat yang beliau tulis. Ya, dan nulis belajar, pulang udah pulang tinggal nyampe berita apa yang kamu tulis itu sudah rujuk. Beliau sudah tidak berpendapat dengan itu lagi. Ini semangatnya para kita. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah satu adab di antara adab yang harus kita jaga apa itu apakah itu dalam talabul ilmi itu penting juga dalam keseharian kita yaitu at-tasabbut kalau dalam talabul ilmi at-tasabbut wa tasbit kalau tasabbut secara umum ya ini harus benar-benar kita ngecek keabsahan apa yang mau kita nukil iya tentunya dalam ilmu penting penting amanah ilminya karena terkait agama Allah atau dalam berita-berita sehari-hari seringkali kita apalagi di zaman sekarang medsos ini ya gampang kita terbawa iya berita yang gak jelas dari teman di kita sudah benar belum dicek langsung disebar ternyata datang bantahan itu salah itu bohong apalagi dalam ilmu di antara adab bin adab Talib ilmi adalah at-tasabbut wa tasbit. Tasabbut ini memastikan ini hadis benar-benar sahih, memastikan ini benar pendapat Syekh Fulani. Ini benar pendapat eh, Fulan. Tasabbut. Kemudian tasbit itu mengokohkan apa yang sudah kita tasabuti. Dengar satu hadis misalnya dipastikan benarnya sahih. Dia cari bagaimana. Alhamdulillah ternyata dia dapat dalam kitab Syekh Muqbil Rahimahullah taala Syekh Mukbil dalam Sahih Musnad menyatakan sahih. Atau dapat dari kitab Syalban dan Syalbani sahih. Ini tersebut sahih. Kemudian tasbit jadi mengokohannya. Mengokohannya dengan menghafalnya atau dengan mengamalkannya. Kata para ulama kita, "Idza balagaka hadis fa'mal bihi." Iya, takun min ahli. Kalau datang kepada satu hadis, sampai kepada kita satu hadis, usahakan diamalkan agar kamu menjadi ahli hadis tersebut. Asyahid sudah nulis dari Imam Ahmad dapatkan masail, pulang ke Nesabur ternyata dapat berita Imam Ahmad sudah rujuk. Bagaimana? Ini semangatnya mereka para ulama kita. Iya. Kata beliau, "Fawad wa Ishaq suhufahu wa katabahu allati fiha tilkal masail fi kitab." Akhirnya beliau siapkan lagi buku-buku catatan, iya, lembar-lembaran catatan yang beliau sudah dapat dari Imam Ahmad itu beliau kumpulkan lagi beliau taruh lagi di tas iya berangkat lagi ke Baghdad balik lagi untuk apa iya hatta laki Imam Ahmad bin Hamba sampai berjumpa dengan Muhammad Ahmad wasa'alahu tilkan masail nanya lagi apakah betul apa yang kau ini rujuk apa namanya ini tasabut iya sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala takjub. Kagum. Iya, bagaimana muridnya ini Sahab bin Mansur rahimahullah berbuat demikian. Imam Muhammad sendiri Ikhwan Bila rahiman rahimakumullah disebutkan oleh Ibn Ma'in Rahimahullah taala Kata beliau, "Kharajtu ila Sana'a ana wa Ahmad bin Hambal." Kata Ibnu Ma'in, aku berangkat bersama Imam Ahmad bin Hambal karena satu bakat ke Sana'a. Mau berangkat ke Sana'a. Linas malah hadis dari Imam Ahli Yaman Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Tujuannya mau belajar kepada Abdul Razak As-San'ani rahimahullahu taala. Kalau Victoria kini bin Baghdad dari Yaman. Ini dari Baghdad dari Irak ke Yaman. Berdua berangkat. Dalam perjalanan dari dari Baghdad ke Yaman ini singgah ke Saudi tentunya. Marar di Mekah kami singgah di Mekah. Iya, Pak Haji dan mana kami pun haji dulu bersama orang-orang haji. Karena melewati Mekah. Kalau kata Ibnu Ma'in Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Babaina ana fit tawaf id laqitu Abdul Razzaq bin Hammam wa yatufu bil bait. Wa kana qad hajja dzalikal am. Ketika sedang tawaf iya. Beliau ternyata bertemu dengan Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Beliau sedang tawaf, sedang haji di hari tersebut. Qala fasallamtu alaihi Wahbartuhu anna ma'i fi safari Ahmad bin Hambal iya padahal Ahmad wa asna ali khaira aku pun salam kemudian aku kabarkan aku sekarang ini sedang bersama Imam Ahmad maka Abdul Razak rahimahullah pun mendoakan kebaikan memuji Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah asyahid Aku kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata beliau waqtulahu qad qarraballah hutana wa afar alina faqa intinya Allah telah memudahkan kita sudah memendekkan jalan kita yang tadi mau dari Baghdad ke Yaman Allah pertemukan kita sekarang dengan Abdul Razak di Mekah memperpendek langkah kita warahana minas sair atas syahri kita iya diberi kemudahan sehingga tidak perlu lagi jalan sebulan dari Baghdad ke Yaman kenapa Wahad Abdul Razak hahuna. semal hadis minhu huna di Makkah. Kita akan dengar dari beliau di sini. Kita belajar dengan hadis dari beliau di Makkah. Iya. Tentu ya billah rahiman rahimakumullah. Keadaan seorang guru yang sedang singgah dengan dia sedang menetap di tempatnya lain. Iya, lain dari sisi waktu, dari sisi kondisi fisiknya, stamina nya, iya, konsentrasinya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, kata beliau, ini nawaitu wa Nabi Baghdad an asma Abdul Razak bisona." Aku ketika di Baghdad niatnya mau dengar belajar dari beliau itu di Sana'a bukan di Mekah. Wala wallahi la ughayyiru niyati abada. Tidak, demi Allah aku tidak akan merubah niatku sama, sama, sama sekali. Enggak mau. Akhirnya kata beliau, "Falamma qadina hajjana irtahnil ketika kami selesai haji kami pun berangkat ke sana." Ya, walaupun sebetulnya bisa di Mekah, tapi ingin langsung di tempatnya di sana di Yaman. Kata beliau rahimahallahu taala sampai Imam Ahmad bin Hanbal taala nafadat nafaqatu Ahmad wa nahru bi Sana'a fa'arada alaihi Abdul Razzaq malan farafatah wa lam yaqbal musa'adah ahad iya sampai akhirnya ketika sampai Sana'a ternyata nafkah ini bekal Imam Ahmad habis Ketika mau dikasih Abdul Razak, beliau nolak. Iya, beliau bekerja untuk bekal belajar bersama Abdul Razak rahimahullahu taala. Itu lama kita. Nah, sekali lagi honbillah rahiman Ini saya bacakan kenapa terkait dengan tema kita. Kenapa kita harus semangat? Ini begini begini keadaan orang ulama kita. Mereka kedua kita mereka panutan kita. Bagaimana semangat mereka dalam talabul ilmi? Iya. Aina nahnu min haula. Apa bandingan kita dibandingkan mereka? Iya, kita tidak sampai bercucuran keringat seperti mereka. Tidak sampai tidak saya bacakan tadi putus iya jari kita karena sebab jalan kaki cari ilmu. Tidak sempat apa? kencing darah karena belajar. Alhamdulillah Allah mudahkan segala fasilitas untuk belajar. Yang terakhir ini saya bacakan kisah yang masya Allah bagaimana ikhwan bila rahiman rahimakumullah iya semangat mereka para lemaki dalam talabul ilmi dalam belajar mencari hadis mencari ilmu segala kesempatan mereka lakukan walaupun di masa-masa fitnah di masa-masa fitnah Iya. saya seorang murid Imam Muhammad yang lainnya Baqi bin Makhlad Beliau datang dari Andalus Andalus mana? Andalus ya, Spanyol Dari Spanyol Beliau berangkat dari Spanyol ke Imam Ahmad di mana? di Baghdad di Irak Spanyol Irak berangkat naik pesawat ala qadamaihi masyiat, jalan kaki iya sudah jauh dari Spanyol ke Irak jalan kaki ternyata sampai kepada sampai ke Baghdad Iya, ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala ternyata Imam Ahmad di masa tersebut di zaman fitnah, fitnah Mu'tazilah iya, beliau dilarang oleh penguasanya ketika itu untuk ngajar. Tahu kan? Ketika mereka mengharuskan para ulama sunnah untuk menyatakan Quran makhluk. Imam Ahmad tampil membela akidah sunnah menyatakan apa? Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Iya, sampai terjadi yang terjadi zalimi penguasanya ketika itu di penjara dan beliau bahkan dilarang ngajar. Sudah jauh dari Spanyol ke Irak jalan kaki sampai di Irak Imam Ahmad dilarang ngajar. Tapi itu semangatnya mereka rahimahumullahu taala. Iya, Kata beliau, "Fagtamamtu lidzalika asyaddal ham wal iktimam." Aku pun merasa sedih, iya, dengan kejadian tersebut. Lu jauh-jauh ternyata nggak bisa ambil ilmu. Sedih. Sangat sedih. Tapi beliau tetap bersyukur untuk tetap belajar bagaimana mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Akhirnya beliau pun cari. Karena kan nggak di masjid lagi nggak boleh ngajar. Cari di mana rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sampai ketemu. Ngetuk pintu Imam Ahmad. Ana rajulun gharib. Aku orang yang jauh. Qaribud dar. Wa talibu hadi. Wa ma kanat rihlati ila ilaik. Tidak ada iya hajatku bepergian rihlah kecuali untuk bertemu dengan kau. dia bilang kepada siapa imam kata imam eh wain baladuk di mana negerimu kultu al maghrib laksa di ujung sana Maroko ujung maghrib jadi maksudnya di sini Andalus kata beliau aku melintasi lautan sampai Afrika Iya untuk sampai ke sini Dari tempat yang jauh Kata Imam Ahmad Inna mujikana baik. Tempatmu jauh ada musa'adatak Aku ingin bantu kamu yang menyampaikan hadis Walakinni fihi hada mumtahan mahbus fidari Tapi sekarang sedang dapat ujian Aku ditahan tidak boleh keluar dari rumah Faqala baqi maka bagi bin Baqi bin Mahrad berkata, "Ya Abdullah, wahai Abdullah ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ana rajulun gharib, aku orang asing. La ya'rifuni ahadun min ahli Baghdad, tidak ada satu pun orang Baghdad kenal aku. Faida adin tali ana atiya atiyaka kullayomin bi ziswa." Ini tidak kehabisan cara gimana dapat ilmu dari Imam Ahmad. Aku ini orang asing nggak ada yang kenal aku. Kalau engkau izinkan aku datang kepadamu dalam penampilan orang minta-minta. Iya. Minta hadis bukan minta uang. Iya. Kata beliau, faatul bab wasal sadaqah fatakhruj ilayya fatuhadithani walau bi hadisin wahid kuliau. Aku akan ngetuk pintu untuk minta ya engkau keluar nyampaikan kepadaku satu hadis saja walaupun sehari. Ini. Kata beliau rahimahullahu taala Kata beliau rahimahullahu taala kata Imam Ahmad, iya, na'am, iya. Bisyarat dengan syarat Allah tadhhar bil hilak. Wa inda sabil hadis. Iya, dengan syarat kamu jangan nampakkan diri di halakah-halakah di ashabul hadis, jangan nampakkan diri. Boleh. Akhirnya kata beliau rahimahullah Kata Baki bin Mahlad rahimahullah, "Fa kuntu akhudhu 'udan biyadi wa lafu ra'si bi hirqatin." Iya. Kata beliau aku pun ngambil tongkat. Ya. Kemudian apa? Aku bebat kepalaku. Iya. Penampilan pengemis. <laughs> Pengemis. Iya, setiap hari datang Imam Ahmad ketok pintu untuk apa? Dapat hadis. Qala waj'al waraqi wa bibarati fikam bidalaku letakkan apa cintaku alat tulisku dan apa penaku di kam kam ini kan lebar datang ke tempat Imam Ahmad dengan hadis tulis pulang besok datang lagi ini semangatnya mereka iya kalau kita kan mutali libur alhamdulillah libur <laughs> ini enggak gimana caranya bisa dapat ilmu itu rahimahumullahu jamiah jadi Kenapa kita harus semangat? Kita contoh. Kita contoh para ulama kita yang semangat dalam tabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.